Tangan khianat, tangan pencuri, tangan korupsi, ya tangan murah. Diketok itu. Nah, min Allah sebagai siksaan hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah zat yang maha perkasa juga maha bijak sana. Dan ini bijaksana. Andai ada penegakan hukum yang tegak kes insya Allah korupsi sepi maling-maling sepi rampok sepi orang nggak takut ngerampok nyuri korupsi itu karena hukumannya sekian tahun dua tahun tiga tahun eh, korupsi 50 miliar kena dua tahun kena potongan mana Agustus potongan hari raya Idul Fitri potongan apa mana? Natal potongan. ngelakon ini lo karek setahun, potong masa tahanan setengah tahun, karek setengah tahun. Badi. Kalaupun harus neplek wong-wong yang harus diteplek, itu nggak sampai selawe M. Korupsi 20 apa, 50 M, nggih biaya lobi kono kene kono kene selawe M bari bahasane sik selawe M setengah tahun ngelakoni nah yang mulia lumayan nyambut kayak setengah tahun oleh selawe M padi ya. dan anehnya koruptor begitu nanti korupsi 100 miliar yang 5 miliar bangun masjid biro bangun masjid akeh 5 miliar itu pulang kampung diambung nih, tadi seh ngalap barokah jadi nggak kapok badi hukumannya dilu terhormat lagi diambungi tangan. Wakala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang kemarin Orang itu ketika berzina imannya hilang. Ketika mencuri imannya hilang. Ketika minum khamr imannya hilang. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La'anallahu sariqa yasriqul baydah Allah melaknati pencuri yang mencuri telur Meskipun hanya mencuri telur ya tetap di dilaknati. Fatuk ta'u yaduh lalu dipotong tangannya. Potong nyuri telur kok dipotong. Lalek telur mas. Wa yasriqul habla atau mencuri tali, tampar. Toko bakul tali mau curi kabeh ya jutaan nilainya. Fatuk ta'u yaduh, lalu dipotonglah tangan orang itu. At-tarhibu minat tuhmah, larangan keras mencurigai orang. Jangan gampang-gampang menuduh. Jangan gampang-gampang mencuri gaya. kalau tidak ada gelagat yang mencurigakan. Tapi terlalu percaya ya co Wis roh bojomu dibonceng wong liya mesam-mesem. Sik percaya hilang tenan. Kala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yazalul masruqu minhu fi tuhmatin mimman, bari aminhu terus-terusan orang yang kecurian kecolongan mencurigai terhadap orang yang tidak mencuri tidak bersalah tapi tetap dituduh itu eh, dicurigai dicurigai padahal enggak hatta yakuna a'zama jarman atau jurman Sampai-sampai orang yang kecolongan itu menjadi lebih besar dosanya minas sariki daripada yang apa? Men mencuri nuduh at-tarhibu min qat'it larangan keras menyamun begal berandal ngeram ngerampok lek neng laut jeneng apa baca perompak Qala Allah Ta'ala Innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa fil ardi fasada ay yuqattalu yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم